Jadi dakwah halus sunnah sikap mereka terhadap pemerintahan jelas bahwa mereka tidak menjelekkan, tidak menghina dan melecehkan, serta tidak memiliki niatan untuk kudeta, unjuk rasa, turun ke jalan, demonstrasi, penggulingan kekuasaan. Demikian juga ahlu sunnah tidak datang mendekat dari sisi menjilat apa yang ada di dalam para pemerintah. Dan yang terakhir ahli sunnah wal jamaah adalah mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Kesalahan yang ada pada diri mereka dinasihati, dengan santun. Sebagai bentuk pemahaman akan adil nasihat oleh amatil muslimin wa amatihim. Nah, dan nasihatnya adalah bukan dengan terang-terangan, bukan dengan dipublikasikan, namun dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian judul bab yang telah kita ambil juga sebagian diantaranya, namun masih tersisa pembahasan yang panjang. Bahwasanya diantara simul dakwah sunnah adalah la tad'u ila taqlid. Dakwah ahli sunnah la tad'u ila taqlid. Dakwah ahli sunnah tidak mengajak kepada fanatisme buta. Tidak mengajak untuk mengikuti tokoh tertentu. Nah, dengan kata fanatik. Fanatik adalah apapun yang dia katakan, apapun yang dia ucapkan, betul dan benar, selalu bela. Yang dakwah ahli sunnah adalah mengikuti mengikuti apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana telah terdahulu juga tentang makna dari taklid secara bahasa artinya adalah yaqallada yuqallidu dan ya ja'ala syafi unuki mislul kilada. Qallada yuqallidu dan mengalungkan seperti menjadikan tali kekang di leher seseorang atau di hewan ternak. Nah, artinya orang tersebut digiring kemanapun yang diinginkan oleh si penggembalanya. Dan ini makna taklid secara bahasa. Secara istilah yang tentu sebutkan kepada kita di sini adalah ittiba'u ma laysa bihujjatin bi ghairi hujjah. Fanatisme buta adalah mengikuti sesuatu yang bukan hujjah dengan tanpa hujjah. Kita lanjutkan alinea kedua. Setelah Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi membawakan kepada kita landasan hukum pertama dari surat Al-A'raf yang berbunyi ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian kita diperintahkan oleh Allah untuk ittiba diperintahkan oleh Allah untuk na'am yang kita ikuti adalah apa yang Allah tabaraka wa taala turunkan wala tattabi'u min dunihi awliya dan janganlah kalian mengikuti selain dari Allah selain dari Rabb kalian wali-wali wali lama tadhakkarun sangat sedikit yang antara kalian yang mau mengambil pelajaran kita lanjutkan berkata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi, qala Ibnu Katsir inda hadhihi ayah Berkata Imam Ibnu Katsir akan ayat ini ya dalam tafsirnya. Tafsir Al-Qur'anul Azim. Imam Ibnu Katsir mufassir ulama tafsir yang mentafsirkan ayat ini. Kata beliau, "E iktafu atharun nabi al-ummi." alladzi ja'akum bikitabin unzila ilaikum mir, mir rabbi kulli syai'in wa maliki. Mana dari ayat ya, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yakni tempuhlah jejak nabi yang buta aksara ini. Iktafu diambil dari kata kofa, kofa artinya eh, tengkuk, bagian belakang dari kepala. Nah, eh, ikuti ikuti jejak peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi yang ummi dijuluki dengan ummi artinya adalah ibu tak aksara tidak menulis tidak membaca yang mana beliau datang kepada kalian dengan satu kitab yang diturunkan kepada kalian dari Rob segala sesuatu serta pemiliknya. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Al-Qur'an, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, alaihi wasallam, bukan mengikuti tokoh atau figur. Nah, barakallahu fikum. Pahami ini baik-baik bahwasanya ini adalah simbol dakwah Rasulullah. Berbeda dengan dakwah yang lainnya yang mereka jadikan sebagai sumber rujukan adalah ucapan fulan entah kalam seorang yang mereka tokohkan atau figurkan dari kalangan ahlul ilmi, masyayikh, tokoh agama dan semisalnya. Kenapa kita dianjurkan untuk mengikuti Al-Quran? Kenapa kita dianjurkan untuk mengikuti Sunnah? Karena Al-Quran dan Al-Quran mendapat jaminan tidak ada kesalahan padanya. Sedangkan ucapan orang, ada betul, ada salah. Manusia tempatnya kesalahan. Kalau toh ada, ada kebaikan yang ada pada diri dia. Nah, kita ikuti. Namun bukan semata-mata ucapannya dia. Tapi kita timbang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kalau ucapan dia mencocoki Alkitab, kalau ucapan dia mencocoki As-Sunnah, kita ambil karena ada dalilnya. Bukan berarti setiap ucapan dia, setiap perkataan dia kita terima. Itulah namanya taklid. Menjadikan ucapan, perbuatan seseorang seluruhnya adalah diikuti tanpa lihat benar dan salahnya, tanpa dilihat tentang apakah mencocoki Alkitab dan As-Sunnah atau menyelisihinya. Pokoknya diambil semuanya. Itu namanya taklid. Pelajaran penting di sini. Lihat dalilnya, bukan lihat siapa yang mengucapkannya. Seber, sebesar apapun tokoh tersebut, setinggi apapun derajat figur tersebut, Nah, kita yakin dan percaya bahwasanya <coughs> selalu ada pada diri dia betul dan salah. Nah, lurus dan kekeliruan. Karena yang dapat jaminan terbebas dari kesalahan hanyalah Al-Quran, ucapan Allah. Hanyalah hadis ucapan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya tidak ada jaminan. Maka Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ma adraka Kalian tahu siapa Syafi'i? Salah satu imam madhab Nah, namanya mengharumkan nama agama, nah, mengharumkan agama Islam. Meninggal dalam keadaan kebaikan, seluruh kaum muslimin menerima beliau sebagai pemimpin kaum muslimin di zaman tersebut, bahkan zaman setelah beliau. Kabir, besar, dijunjung tinggi. Namun beliau pun punya kesalahan, tidak dipungkiri akan hal tersebut. Dan kesalahan beliau beliau bawakan dalam kitab beliau Risalah, beliau meniadakan nam nashus sunnah bil Quran. Jadi beliau menjadikan hal-hal yang bisa memansuhkan Al-Quran, memansuhkan Al-Quran. Sunnah memansuhkan sunnah. Artinya ketika ada satu hukum dari Al-Quran, bisa menghapus hukum tersebut, mengangkat hukum tersebut, dari berat menjadi ringan atau ringan menjadi berat, dari halal menjadi haram atau haram menjadi halal adalah Al-Quran. Al-Quran saja. Ayat memansuhkan ayat. Demikian juga hadis, derajatnya sama memasukkan hadis. Tapi beliau tidak menganggap bahwasanya sunnah bisa memasukkan Al-Quran. Beliau tidak menganggap bahwasanya sunnah bisa memasukkan Al-Quran. Salah satu pengikut beliau yang juga bermadhab syafi'i mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i kabir lakinnal haqqa akbaru minhu. Nah, Imam Syafi'i adalah besar. Namun Al-Haq lebih besar daripada beliau. Subhanallah, ucapan yang insaf. Ucapan yang insaf. Siapapun dia, seandainya pun kita junjung tinggi, kehormatan dia mungkin karena dia ulama, punya ilmu, membela agama Islam, namun al-haq lebih besar daripada siapapun. Masih kata Imam Ibn Kathir Wala tattabi'u min dunihi awliya dan janganlah kalian mengikuti selain Allah dari kalangan wali-wali. Ini yang dimaksud, mengikuti tokoh, mengikuti figur, mengikuti ucapan seseorang alim ulama. Ay la takhruju amma ja'akum bihi rusulu ila ghairihi. ya janganlah kalian keluar dari apa yang Rasul saw datang dengannya kepada selainnya. Jangan keluar dari Al-Qur'an, jangan keluar dari sunnah. Nah, Ini tanda kebinasaan. Ketika seseorang meninggalkan Al-Quran, ketika seseorang meninggalkan As-Sunnah, kemudian dilebih meli untuk mengikuti ucapannya si tokoh tertentu, ini tanda kebinasaan. Dan dalilnya begitu banyak sekali. Ai la takhruju amma ja'akum bihir rusulu ila ghairihi. Eh janganlah kalian keluar dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya kepada yang selainnya. Fatakunu qad adaltum an hukmillahi ila hukmi ghairihi. Dengan demikian kalian telah keluar, kalian telah condong, telah tergelincir, telah menyimpang. Eh adalah eh mala. Adaltum eh mailtum. Eh kalian telah keluar dari hukum Allah kepada hukum selain Allah. Kepada selain hukum Allah. Dan ini kecelakaan, ini kebinasaan. Ini jadi ucapan Ibnu Katsir rahimahullah taala sebagai tafsir akan ayat di atas Allah terap enam Allah katakan untuk mengikuti apa yang datang dari Allah. Ditambahkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya enam hal tersebut artinya eh, ketika seorang keluar dari mengikuti hukum Allah tabaraka wa taala Berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti dia tidak berhukum dengan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah namanya taklid. Lanjut beliau kata Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq An-Nahmi hafizahullah taala, "Wa ahlus sunnati la yad'una an-nasa ila ayyatabi'uhum aw yuqalliduhum." bal yaquluna linnasi nahnu wa iyyakum nattabi'u kitaballahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah tidaklah mengajak umat manusia untuk mengikuti mereka atau fanatik kepada mereka. Ahlu sunnah tidak demikian. Nah, jangan banyak, ayo ikuti aku sebagai guru kalian, ikuti aku sebagai seorang alim ulama. Tidak, yang mereka ajak adalah sama-sama kita mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah saw. Hanya satu sosok manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti beliau, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil begitu banyak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kembali sebagai penutan dan suri tauladan. Qul Allah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan diselisihi. Cuma satu ini. Sosok yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nah, mengikuti beliau adalah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengikuti yang lainnya. Karena tidak ada jaminan bahwasanya mereka selamat. Bahkan yang mereka katakan kepada umat manusia masih lanjutan dari ucapan sang penulis. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kepada umat manusia kami dan juga kalian ayo sama-sama kita mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mereka ajak umat manusia. Dan kita bisa jadikan sebagai tanda atau alamat bahwasanya ketika seorang dai sunnah mengajak orang untuk mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak pernah marah. Karena terkadang sebagian orang marah ketika dia tidak diikuti. Jadi tanda bahwasanya orang tersebut yang diajak adalah dirinya sendiri. Ketika orang tidak mengikuti dia, dia marah. Dia akan ridho ketika orang mengikuti dia. Nah, ini bukan tanda dakwah sunnah. Karena mengikuti atau tidak bukan hak kita, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak kita hanya menyampaikan. Orang mengikuti atau tidak bukan hak kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ma 'alar rasuli illal balag. Ma 'alar rasul. Kewajiban rasul hanyalah menyampaikan. Nah. Fadakir. Innama anta mudakir lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan. Engkau hanya pemberi peringatan. Engkau tidak bisa memaksa. Nah, itu kurang kepada Nabi kita Muhammad SAW. tugas engkau hanya menyampaikan. Tugas dai ahlu sunnah hanya menyampaikan. Adapun memaksa bukan hak kalian. Memaksa dalam artian bahwasanya ketika mereka menyelisih syariat dihukum, ketika mereka enam mengikuti syariat dai atau rasul yang memberikan pahala bukan demikian. Kama qala Allah Subhanahu wa taala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sebagaimana ucapan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, bahwa inilah jalanku kata Allah Subhanahu wa taala, inilah jalanku. Jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Ada perintah kita untuk mengikuti jalannya. Jalan Allah, syariat Allah, agama Allah yakni Islam. Wala tattabi'us subula dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang banyak fatafarraqu bikum an sabili. Niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalanku. Subhanallah kalau kita menilik lebih dalam akan ayat yang sang penulis bawakan kepada kita di sini potongan ayat dari surat Al-An'am. Allah katakan saya jalan Allah cuma satu, makanya datang dengan lafaz isim mufrad, kata tunggal. Inilah jalanku. Eh, jalan menuju Allah cuma satu, tidak bercabang. Artinya untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tempuhlah jalan yang satu ini, jangan cari jalan yang lain. Kalau cari jalan yang lain sesaat tidak sampai. Walatatabi usubul. Kemudian ketika Allah menjalan, menerangkan tentang jalan-jalan yang lain, Allah terangkan dengan lafaz majmu' jamak, jamak taksir. Subulu dari kata sabilun, sabil isi mufradnya, Asubul artinya jamak. Dan janganlah ikuti jalan-jalan yang lain. Eh jalan selain jalan Allah banyak. Nah, jalan kesesatan banyak. Jalan menuju Allah cuma satu. bukan bukan ucapan sebagian orang bahwa saya terserah mau madhab apa, terserah mau firqa apa. Yang penting kita sama-sama la ilaha illallah. Sebab mereka katakan enam bahwa mereka punya ungkapan bahwasanya kita berasal dari sumber yang satu. Ibaratnya dari mata air yang satu, dari pegunungan. Tujuan kita sama ke laut, namun mungkin memiliki cabang yang berbeda, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Seperti itulah jalan. Namun tujuan kita sama-sama ke laut. Ini sama-sama syubhat. Nah, kita, akan, kita, kita katakan kepada mereka bahwasanya tujuan kalian ke laut, tujuan kita bukan ke laut, ke langit. Dan Allah menjelaskan dari ayat ini barakallahu fikum bahwasanya jalan Allah cuma satu, wa anna hada sirati dan inilah jalanku, jalan Allah lurus, istiqamah, mustaqim. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala definisikan tentang jalan yang lurus adalah jalan yang datar dan nah, tidak menanjak. Artinya apa? Mudah, mudah untuk ditempuh. Sedangkan jalan yang lainnya adalah karena tidak disifati dengan lurus, tidak disilakan dengan mustaqim, makanya lebih sulit untuk ditempuh. Sulit untuk ditempuh, syubhat sulit untuk ditempuh, syahwat sulit untuk ditempuh. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah dia yakni Allah mewasiatkan kepada kalian dengannya ya dengan jalan yang lurus tersebut. Semoga kalian bertakwa. Nah, jadi ayat ini berkaitan dengan pembahasan yang sedang kita kaji yang diperintah oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita semuanya adalah untuk fattabi'uhu, mengikuti Allah, bukan mengikuti tokoh, bukan mengikuti figur, bukan mengikuti orang dan seterusnya. Yang kita kita adalah Allah tabaraka wa taala. Wa qala subhanahu ayat yang berikutnya. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu e eh, wala tattabi. Qafa Tengkuk bahasa kita. Eh, bagian belakang dari kepala. Tempat tumbuh rambut paling akhir. Dari belakang kepala. Eh, jangan mengikuti belakang kepala orang. Jangan membuntuti dia. Ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu padanya. Jangan mem mem membebek di belakang orang. Nah, ini sebagai pelengkap, sampai sebagian ayat ini sebagai pelengkap bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Allah tabaraka wa taala, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang larangan dengan ayat ini, jangan ikuti orang, jangan membebek di belakang orang. Malay laka ilm, sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Karena Inna awal awal basor awal fuada sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati kullu ulaika kana humas mas'ula. Masing-masing itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau pahami. Nah, akan datang nanti dalilnya juga bahwasanya hal ini ditanya di hari kiamat. Marrobbu wa madinu wa Yang ditanya adalah siapa rohmu, bukan siapa ustadzmu. Yang ditanya adalah siapa agak nah apa, nah siapa nabimu, bukan siapa syekhmu. Jadi mengikuti syekh, mengikuti mengikuti nama barakallahu fikum, mengikuti ustaz, mengikuti tokoh, mengikuti figur adalah kecelakaan. Bahkan taklid yang sudah kita kaji pembahasannya tentang taklid, fanatisme, fanatik buta adalah tradisi jahiliyah. Tradisi kejahilian, Yang kalau kita telusuri dari Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang orang-orang yang ketika ditanya, jawaban mereka adalah nah kami ikuti bapak kita, kami ikuti nenek moyang kita, kami mengikuti kakek-kakek kita, kami mengikuti orang-orang terdahulu kita. Jadi ini adalah tradisi kaum jahiliyah. Wa idza qila lahum ittabi'u bima anzalallah Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Nah, ini jawaban bagi orang-orang terdahulu, orang musyrik, orang kafir, Yahudi, Nasoro. Ini adalah tradisi ahlul batil. Mengikuti orang-orang terdahulu, mengikuti nenek moyang mereka, mengikuti tokoh tertentu dan semisalnya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasoro, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibnu maryam mereka yakni orang Yahudi orang Nasara mencakup di sini ahli kitab seluruhnya menjadikan alim ulama mereka ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala mereka jadikan sebagai sesembahan nah berdasarkan tafsir yang datang akan ayat ini atas babun nuzul dari seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat mulia. Namun ketika turunnya ayat ini atau berkaitan dengan ayat ini, nah dia datang ke hadapan Nabi saw Alaihi Wasallam masih dalam keadaan beragama Nasoro, beragama Nasoro. Dia datang ke kota Madinah, asalnya dia dari Toy, bani Toy, kaum Arab, bangsa Arab, namun menganut agama Nasoro karena mereka bertangga dengan naam bangsa Romawi. Akhirnya mereka terpengaruh dengan agama yang dianut oleh bangsa Romawi yang besar tersebut. Dia datang ke kota Madinah bertemu dengan Nabi SAW dengan maksud dan tujuan um, ingin menebus saudarinya yang sedang ditawan, ditawan oleh Rasulullah SAW. ingin ditebus. Nah, dia datang masih menggunakan kalung rosario di di dadanya, kalung salib. Nanti dia masih berpenganut agama Nasr. Tiba di kota Madinah, dia mendengar Nabi SAW membaca ayat tersebut. Ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yakni kaum Nasoro, ahlu kitab, menjadikan alim ulama mereka, menjadikan ahli ibadah mereka, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim, yang waktu itu masih Nasoro, dia mengingkari. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku mengatakan kami menyembah mereka, kami tidak sujud kepada pendeta, kami tidak menyerahkan. Nah, ibadah kami kepada mereka. Akhirnya disangka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah ketika alim ulama kalian, ahli ibadah kalian, eh, pendeta kalian, pastor kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan atau kebalikannya mengharamkan apa yang Allah halalkan kalian mengikuti. Nah, dia pun menjawab dengan jujur, iya betul apa yang ada dalam kitab suci yang berupa kehalalan dari Allah mereka rubah menjadi haram kami ikuti mungkin juga apa yang ada di kitab suci yang tadinya haram dihalalkan artinya dirubah diganti ditambah dikurangi dan betul yang mengatakan bala eh, kami mengikuti tersebut maka tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadatukum itulah bentuk peribadatan kalian kepada mereka nah apa judul utama dalam kisah Adi bin Hatim tersebut taklid fanatik jadi apapun yang diucapkan oleh pendeta, apapun yang diucapkan oleh alim ulama atau ahli ibadah, selalu diikuti salah dan benarnya. Lurus dan bengkoknya. Pasti diambil. Inilah namanya taklid. Jadi taklid adalah tradisi jahiliyah. Taklid adalah tradisi ahlul batil. Tidak satu ahlul batil pun kecuali ada taklid pada mereka. Yahudi, Nasoro, musyrik, ahlul bid'ah ada seterusnya. Kita lanjutkan kata beliau lagi, "Wa taklidu qabihun wa fihi madaratun 'alal muqallidu. Taklid adalah jelek. Di dalamnya terdapat kemudorotan bagi orang yang mentaklid. Bagi orang, nah pelaku taklid yang mengekor sebagai orang yang fanatik kepada orang yang dia ikuti tersebut. Buruk dan terdapat kemudorotan. Mereka sebutkan kepada kita di antara kemudorotan tersebut. Fafi hadis al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu at-tawil di dalam hadis Al-Barra bin Azib, sering kita dengar hadis ini, bahkan kita pernah membaca. Nama Barra bin Azib dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Fi su'alil malakaini ar-rajul as Pada pembahasan tentang pertanyaan dari dua malaikat kepada seseorang yang jelek. seseorang jelek maksudnya di sini adalah eh, orang yang sudah meninggal dari kalangan orang kafir ketika masuk ke alam kuburannya ditanya oleh dua malaikat. yang namanya fitnatul qabr. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam kisah tersebut terdapat penggalan isinya wa yatihi malakani fayajlisa fayujlisanihi fayukal fayakulani lahu man rabbuka fayaqulu ha ha la adri fayakulani lahu madinuka fayaqulu ha ha la adri fayakulani ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum fayaqulu ha ha la adri ini jawaban dia. Datang dua malaikat mendudukkan dia di samping keduanya. Eh, ini orang kafir ketika berada di kuburannya. Dua malaikat tersebut bertanya kepada dia, "Siapa Rob engkau?" Dia memberikan jawaban, "Ha ha, aku tidak tahu." Mereka berdua bertanya lagi, "Apa agama engkau?" Dia juga memberikan jawaban, "Ha ha, aku tidak tahu." Mereka bertua bertanya lagi ini malaikat. Kepada orang tersebut bahwa Siapakah orang ini yang diutus kepada kalian? Ya, tahukah engkau siapa dia? Yani Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Dia menjawab lagi, ha ha la adri. Aku tidak tahu. Ada sebagai riwayat datang dengan lafaz sami'tu nasa yaquluna syai'an fakultu. Maka datang dibawa nanti dari riwayat. enam Imam Abu Daud Dan ini intinya bahwasanya aku mendengar orang mengatakan aku pun katakan. Aku mendengar ustadzku katakan aku pun ikuti. Aku mendengar ucapan syekh fulan aku pun ambil. Nah, al-mafrud yang wajib, yang harus, yang mesti. Yang seyogianya adalah aku mendengar kalamullah, aku mengambil. Aku mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengambil. Adapun mengatakan bahwasanya aku mengikuti si fulan, mengikuti si alan. Nah, mendengar ucapan syekh fulan atau ustadz fulan, Inilah namanya taklid. Doror, doror bagi pelakunya. Fayunadi, Munadir minas sama'i an kadaba. Ada teriakan dari arah langit yang berbunyi bahwasanya dia telah berdusta. Kata di sini eh, akhtoa, bukan dusta, artinya dia sengaja untuk berdusta, dia tidak tahu siapa rohnya. dia tidak tahu. Ya artinya ya akhtoa, dia salah dalam jawaban, keliru. Fa'afrishuhu minan nar walbisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Bentangkanlah dia bentangan dari neraka. Kenakanlah dia pakaian dari neraka, bukakanlah dia pintu menuju kepada neraka. Artinya, beliau bawakan hadis ini dalam pembahasan tentang dhammut taklid, tercelanya taklid. Dan dakwah sunnah tidak mengajak kepada tahlil. Dengan hadis ini mengatakan bahwasanya naam orang yang taklid seperti itulah kesudahan dia. Kemana neraka? Waliyadzubillah. Orang yang taklid naam ke neraka. Kesudahan dia. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatihi min harriha wa sumumiha. Qala wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian datang kepada dia ya, dari arah pintu yang menuju kepada neraka tadi. Datang kepada dia panas neraka serta asap menyengat neraka. Bau-bau yang menyengat dari neraka. Kemudian disempitkan bagi dia kuburannya. Sampai-sampai terlipat-lipat naam tulang belulangnya dia. Dijepit. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya naam alam kuburan berbeda dengan alam dunia. Jadi kuburan tidak bisa kita telusuri, tidak bisa kita melakukan survei, percobaan, riset untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kuburan ketika seorang masuk ke dalam kuburan. Tidak bisa. Karena alam akhirat atau dalam alam uh, kubur beda dengan alam dunia. Lanjutannya karena masih memiliki keterkaitan. Wa fi hadits Anas radhiyallahu anhu Fayaqulani lahu man rabbuka? Man nabiyyuka? Ma dinuka? Dalam hadis Anas yang tadi itu hadis Al-Bara bin Azib. Kalau hadis Anas berbunyi, akhirnya dua malaikat tersebut bertanya kepadanya, "Siapa Rabb engkau? Siapa nabi engkau? Apa agama engkau?" Fayaqul, dia memberikan jawaban, "La adri." Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Dia memberikan jawaban bahwasanya aku tidak tahu. Dahulunya aku berpendapat dengan apa yang manusia berpendapat dengannya. Apa yang aku ucapkan itu juga yang manusia ucapkan. Artinya dia cuma mengikuti. Dia cuma taklid kepada siapa? Kepada manusia. Bukan kepada Allah, bukan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk daripada kemudorotan dari taklid. Nah, dampak buruk dari fanatisme. Ikhwanul kiram barakallahu fikum jami'an. Nah, yang kita ikuti adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan manusia yang berucap sama dengan kita manusia. Jadi tidak ada nilai lebihnya. Meskipun mereka dari kalangan para ulama, dan ini paling banyak tergelincir di dalamnya karena terlalu mengkultuskan, mensucikan ulama sampai-sampai menganggap bahwasanya enam tidak mungkin mereka salah, mereka lebih pintar daripada kita. Bahasa-bahasa seperti ini, istilah-istilah seperti ini. Atau menganggap bahwasanya orang yang membawa al-haq adalah lebih kecil, lebih muda, lebih minim ilmunya. Belum tentu yang besar itu enam betul. Kalau kalau memang betul yang besar, yang tua, Betul, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah. Karena Nabi Shallallahu SAW datang mendakwakan kepada kaum kufar Quraisy yang beliau dakwai adalah paman beliau. Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal. Semuanya paman beliau. Kalau kita anggap bahwasanya yang kecil selalu salah, yang benar adalah enam yang besar, Nabi Shallallahu SAW tidak salah. Kalau menggunakan enam, standarisasi tersebut. Belum tentu orang yang lebih mulia adalah alim daripada orang yang enam dimuliakan, termuliakan. Fadil mafdul. Belum tentu fadil lebih pintar daripada mafdul. Terbukti bahwasanya ketika Nabi Musa alaihi salam berorasi di Bani Israel, kemudian ada salah seorang Bani Israel kaumnya bertanya kepada Nabi Musa, "Man man a'lamu ahlil ard?" Siapakah penduduk bumi yang paling alim? Nabi Musa menjawab, ana aku. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bala inna abdi bi ardi kada wa kada huwa a'lamu mink." Tidak, bahkan ada hambaku kata Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalnya di negeri ini dan negeri itu, dia lebih pintar daripada engkau. Nah, dan dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa fadil, Nabi Khidir adalah mafdul. Artinya dari sisi kemuliaan, Nabi Musa adalah nabi yang paling mulia di, di kalangan Bani Israel yang hidup di zaman tersebut. Artinya Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir. Hanya saja dalam soal keilmuan dalam dalam satu pembahasan tersebut menurut yang barusan kita baca berita dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir lebih alim dalam hal tersebut daripada Nabi Musa. Jadi bukan standarisasi bahwasanya seseorang selalu benar ketika dia adalah tua, ketika dia adalah alim, ketika dia adalah nam, lebih <clears throat> atau nam istilahnya berjenggot sudah beruban dan semisalnya, belum tentu. Yang kita jadikan sebagai tolok ukur adalah Alkitab dan As-Sunnah kepada nam siapapun dia berada. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam ucapan dia yang begitu indah bahwasanya idza ja'akal haqqu idza ja'akal haqqu fakhudhu idza ja'akal haqq fakhud bihi wa in kana min baghidin meskipun datang dari orang yang engkau benci ya apabila datang al-haq terima meskipun datang dari orang yang engkau benci Wa idza al batilu fatrukhu wa in ja'a al muhib. Dan apabila datang kebatilan, maka tinggalkan meskipun datang dari orang yang engkau cintai. Jadi bukan standarisasinya adalah kita benci atau kita cintai orang tersebut baru kita mengambil atau kita menolak. Yang kita jadikan sebagai tolak ukur paling utama adalah al-haq. Siapa yang berbicara dengan al-haq, kita terima. Siapa yang berbicara dengan kebatilan, kita tolak. Barakallahu fikum jami'an. Nah ini sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Masih ada beberapa uh, alinea lain dan insya Allah kita akan lanjutkan pada lain kesempatan.